Masing-masing pasti mencari dan menginginkannya. Dan oleh sebab itu, kita melihat beraneka ragamnya aktivitas dan kesibukan manusia di kehidupan dunia ini masing-masing berharap dengan itu dia dapati kebahagiaannya dari yang sibuk mengumpulkan banyak harta benda, usaha dan kerjaan siang malam, karena yang dia kira semakin banyak hartanya, semakin dia akan bahagia. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Alhaakumut takatur Hatta zurtumul maqabir Alhaakumut takatur Telah melalaikan kalian Takatur Banyak-banyak mengumpulkan harta benda, mengalihkan kalian dari akhirat, melalaikan kalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula dari mereka yang sibuk memperbanyak dan menambah banyaknya anak karena dia menyangka dengan semakin banyaknya anak, semakin dia akan mendapat kebahagiaan. kata sekian banyak kesibukan orang mencari kebahagiaan. Yang lain mengira kebahagiaannya dengan safar, berpergian, melancong, turis ke sana kemari, mendatangi tempat-tempat ini dan itu. Dia sia-siakan hidup dan waktunya, harta dan tenaganya guna mendapatkan kebahagiaan tetapi miskin hampir keseluruhan mereka tidak mencicipi bahkan yang namanya kebahagiaan setelah tenaga dia forsir harta dia habiskan waktu dia luangkan banyak tidak membawa hasil ini. Makanya tidak sedikit pula dari mereka yang ayis, pesimis dan putus asa dari kebahagiaan. nggak mungkin menurutnya untuk bisa bahagia di dunia ini. tidak jarang dari mereka yang ia Wala'iyadzubillah bunuh diri. Karena mungkin segalanya pernah dia coba. Dari asbab-asbab duniawi. Jadi tidak menghasilkan. Ia jadi pesimis dan putus asa tidak jarang kamu mendapati yang putus asa, putus asa dan bunuh diri ini dari orang-orang yang sangat berkecukupan materinya. Kaya. Luar biasa. Bisanya dia bunuh diri. Kalau orang miskin mungkin taruhlah karena himpitan hutang ini itu nah, ini kaya raya harta punya banyak keluarga mungkin keluarga besar itu sasa dia jadi yang namanya kebahagiaan padahal kebahagiaan itu ada dan mudah untuk didapati bagi seorang mukmin. Inti dari kebahagiaan adalah tumaninatul qalb. Tumaninatul qalb. Ketenangan kolbu. Dan kita tahu qalbu baina isbi'ain min asabi'ir rahman يقلبها كيف yasha Albu manusia di antara dua jari jemari Allah, Allah bolak-balikan kehendaknya. Yang ini diberi taufik beriman, khair, ada kebaikan, yang itu mahzun tidak mendapat taufik sehingga dalam kejelekan, dalam siap maka seorang mukmin yang Allah inginkan untuknya kebahagiaan Allah berikan rizki padanya tuma'ninatul qalb. Sehingga dia kona'ah dengan apa yang Allah berikan padanya. Kona'ah itu riba. Puas, rela dengan apa yang dia dapati. Makanya para ulama salaf katakan wallahi lau anna abna al-muluk arafu ma nahnu fi la jaladuna alaihi bisyuyu kalau saja para raja atau anak-anak Raja tahu yang kami rasakan dari ketenangan dan kebahagiaan, pasti mereka akan cambui kami karena ini. Dan mereka tidak mendapati yang namanya ketenangan kolbu, ketentraman hati. Karena ini akan dicambuk orang karena dirasa mereka mendapati sementara yang lain dari ahlu dunia tidak mendapati kebahagiaan tersebut. Makanya dikatakan Iza kunta dza qalbin qanu' fa'anta wa malikud dunya sawa'u kalau kamu punya kalbu yang konu penuh kona'ah dengan apa yang Allah berikan padamu maka kamu dan penguasa-penguasa dunia sama. Nggak ada beda. Apa bedanya? Mereka mungkin dilihat orang merasa puas, tenang, bahagia dengan harta benda dan kekayaan, kekuasaan yang mereka punya. Sementara kamu kona'ah dengan apa yang Allah berikan padamu, tetapi kamu merasa puas dan cukup bagimu, kamu senang, rela dengan itu. Maka kamu pun juga merasa bahagia, senang, tenang, kolbumu, tumak nina. Apa bedanya? Hasilnya sama. Padahal dari sisi materi jauh berbeda. Oh, Karena Tumak tul kolb adalah inti dari segalanya. Ketika kolbu seorang mukmin dipenuhi dengan al-ghina rasa kecukupan kaya kaya hati seperti yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan innamal ghina ghinan nafs kecukupan itu kecukupan jiwa kecukupan diri ada kolbu sedikit kalaupun itu yang dia dapati dia bersyukur kepada Allah dia katakan alhamdulillah banyak yang dia dapati dia bersyukur kepada Allah alhamdulillah bahasanya oleh sebab itu di dalam riwayat Tabrani Rasulullah SAW sebutkan Man asbaha minkum mu'ata fi jasadi aminan fi sarabih indahu qutu yaumih faka'annama jumi'at lahu dunya bihadafiriha jika salah satu dari kalian mu'afa mendapat afiah pada jasadnya. Alhamdulillah kamu bukhair, tidak sakit, sehat walafiat. Diberi keselamatan oleh Allah pada jasadmu. Satu. Dari pagi hari kamu bangun, itu yang Allah berikan padamu, mu'afa mendapat afiyah. Alhamdulillah. Aminan di sarabi. Aman di jalanmu. Saraf itu jalan. Artinya aman, tidak ada yang ganggu kamu. Kamu keluar dari rumah, ke masjid, sholat, aman, tidak ada yang ganggu pulang aman dari rumah ke pasar, ke toko, kemana, tempat kerjanya, kantornya aman, pulang aman, ada yang ganggu. Indahu kutu yaumih. Dan di hari itu dia punya yang dia butuhkan untuk hidupnya. Sembako terus makna itu. Paling tidaknya cukup untuk hari itu dia bisa makan tidak kelaparan. Ini Rasulullah katakan seperti dunia itu di keseluruhan dari dunia kalau seandainya itu barang yang bisa dikecilkan akan disatukan semuanya kemudian diberikan pada ini dunia. Karena apa yang kamu butuhkan lebih dari ini? Tiga ini kamu mu'afa, afiyah. Sehat, berkhair. tidak ada satupun yang kamu keluhkan pada jasadmu. Hatta kalaupun ada kekurangan-kekurangan ekonomi pada dirimu, kerja pas-pasan mungkin, mungkin bahkan kurang, tapi yang penting mu'afa, sehat kamu. Kamu dan keluarga, anak istrimu, sehat walafiat Coba tengok ke sana. Rumah sakit, yang elit bahkan, orang-orang kaya. Yang ini lumpuh, yang itu setruk, yang ini gula, yang itu jantung, pasang ring. Harta banyak, mau kamu. Wah, ya, hartanya berlimpah, tapi jantungnya dipasangin ring. Kalau yang satu setruk begini, mulutnya mungkin perok. Kamu mau apa? Tidak bersyukur kepada Allah. Dikasih afiah pada jasadmu. Kenikmatan besar yang harus kamu sadari. Yang dengannya kamu jika beriman kepada Allah akan bahagia. Aminan di sarabih. Dan aman jalanmu. Ada yang ganggu. Keamanan itu kenikmatan besar yang tidak disadari oleh banyak orang. Seakan itu kejadian begitu saja kehidupan. <clears throat> ada itu kenikmatan dari Allah. Coba kalau keamanan itu nggak ada. Lihat di negara lain, di tempat lain, nggak aman. Kalaupun dia kaya raya, serba ketakutan, keluar rumah, dijarah orang, dirampok, ini mungkin bahkan bisa dibunuh, ya aman. Mau kerja nanti dipalak nanti ini nggak ada amannya. Kamu nggak merasa keluar rumah, sholat subuh, pulang dari masjid, kamu ke pasar, toko kamu aman. Walau ada yang ganggu kamu. Penguatan besar. dan jarang disadari oleh manusia. Dan yang ketiga, indahu kutu yaumih. Di hari kamu bisa makan. Oh. Makan besar yang Allah berikan. Ini saja Rasulullah sebutkan seperti seluruh dunia diberikan pada diriku. Seorang mukmin jika menjalani hidupnya dengan iman dan amal saleh, ilmu, ilmu syar'i yang dia pelajari, itu yang dia amalkan, benar-benar dia menjadi orang yang bahagia, seid, sampai ajalnya datang menjemput. Begitu ajalnya tiba para malakul maut, malaikat kematian yang Allah utus mengambil nyawanya datang kepadanya yang diucapkan kepadanya oleh para malaikat ini ayat Tuhan nafsu tajibah dengan dalam hati. Wahai jiwa yang bersih, nyawa yang baik, yang suci, yang objek. karena fil jasadit Yang kamu berada di jasad yang juga oyib Juga baik ukhruji hamidatan ila rauhin wa raihan wa rabbin ghadban keluarlah dari jasad ini kepada pujian kepada kebaikan kepada raihan kenikmatan-kenikmatan jannah dan menghadap Rabb menghadap Allah yang tiada murka kepadamu itu ketika nazak nyawa dicabut darinya. Tidak jarang kalau kamu dekat dengan pernah dekat dengan orang yang nazak atau mau kamu lihat seperti tersenyum dia karena kebahagiaan yang dia lihat setelah kematiannya nanti itu yang ditampakkan kepadanya Tiap kali setelah nyawa itu diambil, tiap kali melewati langit, minta izin dari penjaga langit itu, masing-masing penjaga langit berkata, Mahadihri apa tayyiba Wangi apa ini? Nyawa siapa ini? <clears throat> wangi sekali. Yukalu fulan ibnu fulan dan dijawab oleh malaikat maut yang membawanya. Ini arwahnya fulan bin fulan. Iahabbi asma'i ilai. Dengan nama terbaik yang ya punya selama di dunia disebutkan. Ini misalnya Abdullah bin Khalid, Yaitu bin rahman disebut sampai kemudian uh, e, tentunya kemudian malaikat penjaga langit itu mengatakan marhaban bin nafsit tayyibah wa yuftahalaha marhaba untuk nyawa yang baik ini lalu dibukakan untuk langit untuknya hatta tablugha sama az sampai langit ketujuh kebahagiaan demi kebahagiaan itu yang dia jalani bahkan setelah kematiannya di hadapan Allah Allah katakan an abdi hambaku ini telah jujur selama hidupnya jujur dalam imannya beramal saleh fafrisuhu minal jannah maka hamparkan untuknya jalan ke jannah surga Allah wa albisuhu minal jannah dan pakai dia dengan pakaian jannah Tahulahu baban ilal jannah dan bukakan untuknya pintu jannah yufsahu lahu fi qabri mudda basari. Lalu dihamparkan atau diluaskan kuburnya karena belum kiamat dia masih dikubur diluaskan sejauh matanya memandang diluaskan kuburnya Dan itu karena dia melihat kenikmatan sedemikian rupa. Di hadis Imam Ahmad juga disebutkan ditampakkan kepadanya tempatnya di neraka. Kalau saja dia maksiat, kufur. Lalu dikatakan ini telah Allah gantikan untukmu tempat yang jauh lebih baik surga dan kenikmatannya karena ibadah dan ketaatan. Maka itu yang ditampakkan kepadanya sampai yomul kiamat. Sementara dia di kuburnya. Nikmat dalam kuburnya. Karena dia tahu itu kenikmatan yang bakal dia dapati. Maka ia pun katakan, Rabbi akimis Ya Allah, tegakkan kiamat. Percepat kiamat. Dia ingin segera kiamat karena segera dia akan mendapati yang ditampakkan kepadanya itu. Ingin cepat-cepat mendapati itu yang Allah tunjukkan padanya. Bahagia dia. Senang. Tapi sebaliknya wal billah yang hidup dalam kekuburan, dalam maksiat, dosa, kefasikan. Awan dari tadi perinciannya panjang dalam hadis dikatakan oleh malaikat maut, "Ya ayat Tuhan nafsul khadidah, karena terjasa jasadil khabith." Eh, nyawa yang buruk yang berada di jasad yang juga buruk keluar kepada murka Allah bawa naik ke langit tiap kali memasuki langit para penjaga langit berkata nah hadhihi rihku kebida bau nyawa siapa ini yang kotor yang bau ini dikatakan ini arwahnya bulan bin bulan disebut nama sampai <clears throat> di hadapan Allah diperintahkan untuk dihempaskan kembali ke kuburnya. Maka dihempaskan, lalu dipersempit kuburnya, dan ditampakkan padanya ada yang bakal dia dapati. Tadi lafaz lain tadi. Ditampakkan kepadanya tempatnya di surga kalau saja dia beriman, beramal soleh. Tapi itu telah tergantikan dengan neraka dan azabnya. Itu yang bakal dia dapati nanti. Karena ketakutan dan dia tahu itu yang akan dia peroleh, dia pun katakan, Ya Rob, la tuqimis Ya Rob, Ya Allah, jangan kamu tegakkan kiamat. Jangan kamu adakan kiamat. Dia ngeri bakal itu yang dia dapati. 180 derajat berbeda. Yang ini da'if, yang ini syaqi. Ini bahagia hamba yang pertama. Ini betapa celakanya, betapa ketakutannya. Masing-masing sesuai dengan apa yang dia perbuat selama hidupnya. Kekuatan rahimani wa rahimakumullah kebahagiaan ataupun yang berlawanan dengannya syakawah, celaka dan kesengsaraan kedua-duanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala perkara yang wajib kita imani di dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu disahihkan oleh Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda ma min nafsin manfusah illa waqad kataballahu makanaha minal jannati wan nar setiap jiwa yang bernafas nyawa yang hidup kecuali pasti Allah telah catat baginya tempatnya di surga atau di neraka. Wa illa waqad kutibat syatiyah au sa'idah. Telah Allah catat apakah dia bakal celaka, sengsara, ataukah dia bakal bahagia. Tila takil. Mendengar itu para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah. Kalau begitu kita pasrah saja. Apa kita pasrah saja? Karena sudah ditentukan yang di surga siapa, yang neraka siapa, tentara siapa, yang bahagia siapa. Ngapain beramal? Rasulullah jawab, La, jangan i'malu wala tattakilu tetapi justru beramallah buat baiklah jangan kamu pasrah fakullun muyassarun lima khuluqalah karena masing-masing akan dimudahkan oleh Allah menuju apa yang telah diciptakan dia padanya pada takdirnya. Amma ahlu sa'ada fayu yaktaru di amali ahli sa'ada. Orang-orang yang bahagia dipermudah untuknya amalan-amalan orang yang bahagia. Diberi taufik oleh Allah, dikasih keringanan, kemudahan untuk beramal soleh, sholat, puasa, zakat, sedekah, zikir, dan yang lain-lain, dan amal saleh. permudah baginya. Dikiring kepada amalan-amalan khair, amalannya, ahlu sa'adah orang-orang yang bahagia. Wa amma ahlu syaqawa fayuyassaru li amali ahlu syaqawa Adapun orang yang sengsara, laka, dia pun dipermudah diring untuk mengamalkan amalan-amalan orang-orang yang celaka, kufur, maksiat, dosa, kepada itu yang dia Masing-masing. Dan orang tidak tahu dia termasuk yang mana. Tetapi seperti yang Rasulullah katakan, i'malu, beramallah. Berharaplah kebaikan dari Allah, takutlah dari murka Allah. Maka tinggalkan yang dilarang, yang diharamkan, amalkan yang diperintahkan. Dan dipermudah nanti oleh Allah SWT. Berbuatlah. Jangan kamu pasrah. Demikian kata Syekhul Islam rahimahullah orang yang bahagia yang Allah tentukan baginya kebahagiaan akan dipermudah untuk menjalankan amalan soleh yang itu membawa dia kepada kebahagiaan. Orang yang celaka akan dipermudah untuk melakukan amalan jelek yang itu menyebabkan kesengsaraan baginya. Allah pun telah katakan ini dalam Quran seperti yang Allah sebutkan fasanuyassiruhu lil yusra kata Imam Nasir As-Sa'di rahimahullah artinya kami permudah urusan baginya. Kami jadikan dia ringan untuk segala kebaikan. Itu permudah. Untuk menjalankan amalan-amalan saleh. Dipermudah baginya diringankan untuk meninggalkan syar yang jelek-jelek dia benci dia nggak senang dia menjauh dari segala yang jelek dipermudah baginya Adapun orang-orang yang sebaliknya Allah katakan fasanuyassiruhu lil usra yang batil, mendustakan akhirat dan yang lain. maka yakiruhu lil usra. diingatkan untuknya dipermudah keadaan yang jelek, yang tercela karena ia akan dalam kejelekan dimanapun dia berada itu yang dia kembali lakukan, itu yang dia amalkan, itu yang ada di benaknya, dia sibuk mengurusi yang jelek-jelek ini. Maksiatan itu yang selalu menjadi kesibukannya. Allah Kata Imam Ibnu Qayyim, rahimahullah dan itu ada tanda-tandanya apakah si hamba termasuk orang yang bahagia yang dipermudah untuknya kebaikan dan kebahagiaan ataukah dia orang yang sengsara dan celaka dipermudah baginya kejelekan dan kesengsaraan tandanya masing-masing agar kalau itu pada kebaikan, ya hendaknya dia bersyukur kepada Allah. Memohon kepadanya istiqamah sampai mati. Husnul khotimah. Kalau memang itu tanda-tanda kejelekan, agar dia segera berbenah diri. Yaitu ada padanya. Obat kepada Allah selagi dia punya waktu berbenah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, min alamati sa'ada wal falah, adapun tanda kebahagiaan, tanda kebaikan pada seseorang, setiap kali bertambah keilmuannya, bertambah tawabuknya dan rahmatnya kepada orang lain. Nah, pertanda dia dipermudah oleh Allah miring kepada kebahagiaan. Ilmunya terus bertambah. Semakin dia matang, semakin tahu syariat, semakin paham Quran, Sunnah. Dengan beriringan waktu semakin bertambahnya ilmu, semakin dia tawaduk semakin dia tawadu, semakin dia itu rahmat kepada orang, kepada saya, Seperti yang hmm. para ulama sebutkan, orang tawadu itu seperti lembah. Makin turun, makin ke bawah, berarti semakin banyak menampung air. semakin banyak manfaat yang bisa dia berikan kepada orang lain. Lembah semakin dalam, semakin ke bawah, semakin turun, kan semakin banyak debit atau volume air yang dia tampung. Begitulah orang tawadu. Semakin dia tawadu, semakin banyak ilmunya, semakin dia bermanfaat bagi orang yang lain. tawabuk ketika seseorang tidak menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Tidak menganggap dirinya punya keistimewaan, punya nilai lebih dibanding orang lain. Yang kedua, setiap bertambah amalannya, semakin bertambah rasa takutnya Ya Allah. Anda orang Allah sebutkan walladzina yu'tuna nama atau wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang mengamalkan apa yang mereka telah amalkan dalam keadaan mereka takut kalbunya. Takut kalau kalau itu tidak diterima oleh Allah. Padahal dia sesempurna mungkin beramal soleh, sekusuk mungkin, seikhlas mungkin. Tetapi begitu selesai mengamalkan dia takut kalau kalau itu ditolak oleh Allah karena nggak semua orang beramal diterima Allah Allah sebutkan innama yataqabbalullahu minal muttaqin yang Allah terima hanya dari orang-orang yang bertakwa kalau yang takut kepada Allah itu pelaku maksiat pelaku dosa kuat wajar pun dia maksiat takut kepada Allah dari murka dan azabnya justru yang dikhawatirkan dari orang yang beramal soleh terkikis rasa takutnya kepada Allah hilang rasa seakan dia berjasa besar merasa dia sudah istimewa, melakukan banyak kebaikan, atau mungkin merasa berjasa kepada Allah. Sehingga nggak takut, nggak ada takutnya dari murka, dari azab Allah, dari neraka. Merasa tenang dari semua itu. Tapi orang yang bahagia semakin banyak amalannya, semakin dia takut kepada Allah kalau amalan itu tidak diterima oleh Allah itu dia doa banyak kepada Allah diterima di sisi. yang ketiga semakin bertambah usianya kata Ibnu Qayyim semakin berkurang ambisinya ada dunia usianya semakin tambah kemarin 40 berikutnya 45 50 60 semakin usia itu bertambah semakin berkurang ambisinya terhadap dunia dia akan mementingkan akhiratnya sudah bagaimana nasibnya nanti setelah mati di kuburnya akhirat itu yang dia pentingkan ya yang penting dia nggak ngemis orang Kayak semakin rajin kamu lihat dia, semakin bertambah umurnya semakin rajin di masjid, majelis ilmu, semakin rajin belajar, ilmu, agama, amal soleh. Hmm. Tanda kalau dia dipermudah untuk kebahagiaan. Imam Ibnul Qayyim semakin bertambah hartanya, semakin bertambah dermanya, omang, muda bukan hanya yang wajib tapi bahkan yang sunnah-sunnah sedekah, infak, katanya zakat hartanya semakin banyak bertambah semakin pula dia derma kepada orang dari membantu memberi yang membutuhkan semakin bertambah kedudukan dan kehormatannya, semakin bertambah kedekatannya kepada orang, semakin bertambah tawaduknya, semakin ia membantu orang lain untuk terlaksana hajat-hajat mereka dengan kedudukan yang dia punya. Dia pegang bagian apa, naik manajer naik jadi general manager golongan sama mungkin dengan satu satu naik kedudukannya semakin bertambah tinggi bersamaan dengan itu semakin dia dekat ke orang semakin tawadu, semakin dia ringan tangan membantu hajat mereka apa yang bisa, apa yang saya berikan. Mendekat dengan orang. Orang merasa orang ini masya Allah tidak ada jarak dengan kita. Kita aja padahal tinggi kedudukannya. Itu tanda-tanda kebahagiaan. Dan Ibnu Qayyim adapun lawannya tanda-tanda kesengsaraan ketika bertambah ilmunya bertambah takaburnya tambah kesombongannya dia yang paling pintar dia yang paling segalanya tidak ada yang seperti dia bahkan dia celah dan dia cemohkan orang lain. Ilmunya semakin bertambah, akhlaknya semakin rusak. Seperti orang tidak berilmu. Seperti orang yang nggak pernah belajar agama. Pikirnya, tongkaknya, jadi seperti Yahudi yang kedua, ketika semakin bertambah amalannya, semakin dia bangga diri. Semakin dia meremehkan orang lain. Semakin dia pede. Saya diri sekali dengan dirinya sendiri. Yang ketiga, ketika semakin bertambah usianya, semakin bertambah ambisinya. jadi kan semakin berkurang ambisinya. Ini lawannya. Tanda kalau dia termasuk yang dipermudah untuk kejelekan. usianya semakin bertambah, tenaganya semakin lemah. Tapi ambisinya naudzubillah semakin besar. Semakin jadi-jadi. Semakin siang dia buat malam, malam dia buat siang, kerja, banting pulang. Dia semakin kesana sana, kemari. Tambah semangat, tambah ambisinya. anda kalau dia diiringi kepada kejelekan. Yang keempat, setiap bertambah hartanya, semakin bertambah bakhilnya. Jadi, semakin dia menahan harta yang dia punya. Tidak dia berikan, tidak dia perbantukan kepada yang membutuhkan. Padahal harus semakin banyak semakin bertambah kedudukannya, semakin dia jauh dari orang, semakin dia takabur pada dunia, Bagi sulit untuk didekati, bagi sulit untuk ditemui, semakin tinggi martabatnya kedudukan duniawi yang dia peroleh. Ini tanda-tanda yang Imam Ibn Qayyim sebutkan pada yang mendapat kebahagiaan ataupun mendapat tandanya masing-masing Amra introspeksi diri dia termasuk yang mana? Rambu sudah ada padanya. Yang mana? Ilmunya semakin bertambah, amalannya semakin bertambah, kedudukannya semakin bertambah, umurnya semakin bertambah. Dia masuk tipe golongan pertama atau kedua. Kalau golongan pertama, syukurlah atau pakai tanda-tanda kebaikan teruslah istiqomahlah tambah kebaikan tapi jika yang kedua segeralah istiqomah bertobat benahi kamu sebagai Allah punya usia dan waktu seperti yang Abu Hasan Al-Mawardi sebutkan pokok dari ilmu adalah ar-raubah. Berharap sangat berdoa dan pasrah kepada Allah segalanya oleh kita. Buahnya dari ilmu adalah eh, kebahagiaan. Itu yang akan dia peroleh kalau dia dekat dengan ilmu. Apabila dia dekat, selalu sibuk dengan ilmu, Kata beliau, pun pokok daripada zuhud adalah takut kepada Allah. Khawatir kalau-kalau itu akan mengutarakan dirinya. Dia jadi zuhud dirinya orang yang zuhud, buahnya akan semakin banyak beribadah kepada Allah. Kalau zuhud dan ilmu bergabung ada pada seorang hamba, maka sempurnalah kebahagiaan itu. Semakin dia mendapat fadilah besar, dia semakin hmm. berilmu, dia pula semakin takut kepada Allah kita memperbanyak amalan. Aku mengamati ilmu itu yang di dunia ada dua. Yang pertama ilmu abdan, kalau masalah maslahatil abdan. Ilmu badan, jasad atau kemaslahatan jasad. Dan ilmu ini Kata beliau, selaku amati, la yujawizud dunia. Tidak bisa melampaui dunia. Artinya sebatas kemaslahatan dunia yang oleh yang kedua ilmu adiyat. kemaslahatul adiyat itu untuk manfaat dunia dan akhirat. Kata dunia maka aku tinggalkan semenjak itu ilmu untuk manfaatan Imam Syafi'i ya, awal-awalnya saat mempelajari ilmu kedokteran, ilmu cita, Iya. kemudian boleh tinggalkan. Seperti beliau katakan, kemaslahatannya tidak bisa melampaui dunia. Artinya begini. Taruhlah seperti kedokteran, ilmu untuk kemaslahatan jasad, so, dibahas di situ kalau orang sakit ini bagaimana mendiagnosa mendiagnosa itu bagaimana penangannya obatnya seperti apa begitu begitu sampai spesialis bidangnya apa yang didapati dengan ilmu itu orang bisa sembuh dari penyakitnya sehingga kembali arah sehat juga. Eh, sehat juga, Kenapa? Setelah dia sembuh total dan penyakit itu sehat walafiat sudah. Terus kenapa? Kalau dia sehat, apa berarti kemudian dia dicintai Allah? Dia sehat, bugar, apa dia kemudian dengan pengobatan itu dia semangat beribadah dan wawasan sehat ada Sekedar di ilmu dunia itu jasadnya yang dapat manfaat. Tidak bisa lebih. Kalau orang itu sehat walafiat, apa berarti jadi baik akhlaknya? Bahkan yang kafir misalnya kemudian beriman kepada Allah. <clears throat> Nyatanya banyak. Kafir tetap kafir. Kalau operasi selain Yang rusak ya tetap rusak. Akhlaknya nggak terbenahi. Makanya ilmu jasad tidak bisa melampaui dunia itu urusannya maslahatan dunia belaka. Beda dengan ilmu din. Ilmu akhirat ini yang itu untuk kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat. Ikhwani rahimani wa rahimahullah kembali kepada pembahasan kita bahwasanya manusia dalam mereka menjalani kehidupannya tentunya dia diperintah untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan disitulah kebahagiaan dia dia taat kepada Allah dia taat kepada Rasul SAW maka bahagialah kehidupan dunia dan kehidupan akhirat yang ada baginya. Makanya Allah sebutkan dalam banyak ayat, Rasul pun dalam banyak hadis. Antara lain yang Allah sebutkan di Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikuti aku, contoh aku. Pasti Allah cintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ayat ini disebutkan ayat intihan, ayat ujian. Ujian bagi setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah aku cinta pada Rasulnya Allah Alaihi Wasallam diuji dengan ayat ini apakah dia mengikut taat kepada Rasulullah SAW ataukah dia menyalahi tuntunan-tuntunan beliau alaihi Wasallam diuji dengan ayat ini siapa yang jujur, siapa yang berdusta dalam pengakuan cintanya kepada Allah. Begitu pula dalam hadis Irbat ibnu Sariyah. Allah sampaikan dalam mauhidah yang begitu menyentuh, menangis karenanya para sahabat. أوصيكم بتقوى الله والصبر والطاعة وإن تأمر عليكم عبد Aku wasiatkan kalian untuk kalian selalu takwa kepada Allah, untuk kalian selalu patuh dan taat kepada pemimpin kalian, walaupun itu seorang budak. Taat itu wasiat yang Rasulullah SAW berikan kepada umatnya di ya, akhir-akhir itu beliau karena untuk itu memang mereka diciptakan untuk itu mereka guna mendapatkan kebahagiaannya Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketaatan seorang hamba kepada Allah dan kepada Rasulnya adalah bukti dan pertanda kebahagiaannya bahwa Allah ya termasuk orang yang Allah inginkan untuknya kebahagiaan dijadikan dia taat pada Allah dan Rasulnya karena manusia tidak bisa dipercayakan kepada dirinya sendiri untuk dia bahagia tidak bisa harus dengan bimbingan harus dengan tuntunan Allah dan Rasul. Makanya di saya Muslim, Allah sebutkan, Matali wa matalukum kamatali rajulin istawqada nara. Faja'al farash wal jinadab yaqa'na fiha wa huwa yadubbuhunna anha فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتوا من يدي Aku, permisalan aku dengan kalian, umat beliau, itu seperti orang yang menyalakan api di malam hari. Turun pasir kah, atau mana hutan, ini. Dia nyalakan api unggun Hangat hangat. Ya. Begitu api nyala, serangga-serangga berdatangan. Dan dengan cepatnya mereka terjun ke api itu. Dengan anggapan di situ mereka hangat. Dengan perkiraan di situ mereka akan selamat dari dinginnya malam serangga-serangga ini. Dan kadang dia nggak tahu sama sekali di situ dia akan terbakar hangus. Yang nyalakan api tahu, ngerti. Maka berusaha menghalau serangga-serangga tadi, iba. Tapi serangganya nggak mau tahu. Rasulullah katakan, aku memegang pinggul kalian, dirangkul erat oleh beliau dan selamat. Tetapi kalian tetap berontak ingin lepas, lari ke neraka, agar Allah dan meritanya. Seperti serangga-serangga tadi. Sama dengan anggapan kalian di situ kalian bahagia, dengan anggapan di situ dia akan senang. Dia lakukan ini, dia lakukan itu, Sekarang, Tanpa dia sadari di situ dia akan hancur, binasa. Rasul tahu itu bahaya dan tidak baik. Beliau pegang. Jangan, jangan, jangan lari ke sana. Itu neraka, ada tapi ini umatnya nggak mau tahu, ingin berontak dan lepas dari pegangan beliau. Ibaratkan dari Yesus. Untuk kemaslahatannya orang tidak bisa dipasrahkan pada dunia. Nggak bisa ngurusi dirinya sendiri manusia ini. Harus ada yang bimbing, harus ada yang ngajari dia ini masalah ini baik untukmu. Lakukan. Ini jelek, bahaya, tinggalkan. Dan banyak contoh seperti itu. Rasulullah SAW misalnya saja, beliau naha an yajlisa rajul baina syams wa dhil. Baina dhil wa syams. Rasulullah melarang orang duduk di antara panas dan teduh. Biasanya kalau ruangan yang suka matahari di siang hari, ya. sebagian tubuh kita kena yang teduh, jadi ini. Sebagian yang lain panas. Dilarang oleh Rasul duduk di situ. Karena kamu berarti tidak adil pada dirimu sendiri. Is, eh, sebagiannya kamu kasih yang dingin, seduh, sebagiannya kamu jemur, kamu panas, kamu tidak adil kan, Jemur, jemur semua, dingin, dingin semua. Lihat, orang nggak bisa dipasrahkan kepada dirinya sendiri. Urusi dirinya sendiri nggak bisa manusia. Nah Rasulullah SAW anil qaz'ah. Rasul melarang dari qaz'ah. Qaz'ah itu orang mengambil sebagian rambutnya membiarkan sebagian yang lain. Sini dititipkan, dititipkan, nanti yang di atas dibiarkan. Haram dilarang oleh Rasul juga, yang ini dipendekkan dipendekkan nanti yang belakang dipanjangkan ekor ya, tiga gitu. juga berarti nggak adil. Kenapa yang ini kamu panjangkan, yang itu kamu pendekkan? Kenapa yang ini kamu pangkas, yang ini kamu biarkan? Mana keadilanmu pada dirimu sendiri? Pada dirimu sendiri kamu nggak bisa adil. Bagaimana kamu akan adil ke orang lain? Makanya manusia itu butuh bimbingan. Butuh dan Untuk tahu mana yang manfaat baginya, mana yang berok. Sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang membimbing dia. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. bagi seorang mukmin iman kepada Allah iman kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan ketaatan kepada mereka adalah segala-galanya dan modal utama dalam kehidupannya. Kata Islam rahimahullah Ahmad Ibn Abdul Halim Al-iman billahi wa rasulih huwa jima'u sa'adati wa asluha Iman kepada Allah, kepada Rasulnya, itu inti segalanya dan pokok segalanya dalam kebahagiaan. Akarnya ini. Karena Allah sebutkan dalam ayat, Man amila salihan min zakarin au unta wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, laki maupun wanita, dalam keadaan dia beriman, sungguh kami akan berikan padanya kehidupan yang baik. Kebahagiaan, kesenangan, kami berikan kepadanya. Kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu Man punya sekian banyak cabang yang jika itu diamalkan oleh seorang mukmin semakin bertambah imannya makin dia mendekat pada kesempurnaan kebahagiaan, sebagaimana beliau pun sabdakan talata man kunna fihi wajada halawatal iman tiga perkara yang jika itu ada pada seseorang dia akan dapatkan lezatnya iman manisnya iman ayakun Allah wa rasuluh ahabba ilaihi minman siwahuma yang pertama Allah dan Rasulnya lebih dia taati, lebih dia cintai dari selain keduanya, siapapun itu. bahkan kalaupun itu kedua orang tuanya sendiri jika menyuruh dan memerintah dia sesuatu yang maksiat dan dilarang Allah, dilarang Rasul tidak dia turuti dia tetap hormat kepada orang tuanya tetapi itu tidak dia turuti Allah dan Rasul yang lebih dia cintai, lebih dia taati seperti Sa'ad bin Nabi Waqqas radhiyallahu anhu tidak tahu pusatnya ketika beliau Islam dan dengar ibunya tapi itu semua musyrik kafir parah itu kamu dan mau makan si ibu saya tidak akan minum, tidak akan makan sampai kamu murtad tinggalkan agama Muhammad. Apa kata saat? Setelah sekian hari dibiarkan oleh saat. Tiga hari atau empat hari. Makan tiga hari. Kelihatan pucat, lemes sudah makan. Sehari aja dia nggak makan kelabakan. Bilangnya sudah tiga hari punya untuknya Rasul masjid. Kata saat ibunda, jangankan ibu seperti ini, kalaupun ibu punya nyawa sangat cadangan, ulu karena mogok makan begini ibu mati. Terus um, ibu ambil nyawa cadangan yang kedua, seandainya tidak hidup lagi, ibu mongkok makan lagi sampai mati, ambil nyawa cadangan yang ketiga, mongkok makan lagi terus demikian untuk aku murtad, meninggalkan agama Rasul Sallam tidak akan aku tinggalkan. Tapi ini Allah dan Rasul lebih dia cintai yang selain keduanya. wa an yuhibbal mar la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua untuk dia cintai orang karena Allah. Karena orang ini taat, karena orang ini baik, orang soleh, maka dia cintai. Karena Allah, bukan karena sebab yang lain. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda ila al yang kama yakraha an yang nggak mau kembali kufur bahwa selamatkan seperti dia nggak mau dilemparkan kalau ini ada dia akan merasakan lezatnya iman sehingga dia semakin bahagia, semakin senang dengan adanya perkara-perkara itu. Bahkan secara umum, Rasulullah katakan man tarabbuhu hajanatu, wa sa'athu sayyi'atu fa huwa mu'min. Rasulullah katakan orang yang senang dengan kebaikannya dan gelisah dengan kejelekannya mukmin. Artinya kamu melakukan suatu kebaikan, sholat, apalah, puasa, kamu bersedekah, kamu kebaikan. Dengan kamu melakukan itu, kamu punya perasaan senang dan bahagia yang nggak bisa kamu ungkapkan dengan kata-kata. Ada kesenangan tersendiri dalam kolbumu. Bahagia sekali setelah kamu lakukan suatu amal kebaikan. Sebaliknya, kalau kamu melakukan kejelekan, maksiat, ada kegelisahan dalam diri. Tidak tenang dan lebih sumpah, tidak karuan. Maka itu pertanda kalau dia mukmin, ada iman dalam dirinya. Begitulah sifat seorang mukmin. Makanya kata sebelum Islam, di dunia jannah lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia itu ada surga yang jika orang tidak memasukinya, dia tidak akan masuk surga di akhirat kelak. Surganya dunia kebahagiaan tadi, kebahagiaan karena iman, karena amal soleh, karena kebaikan yang dia lakukan, kegelisahan, kesedihan, bunda gulana, nggak tenang karena dia maksiat, berdosa, surga. Orang yang seperti itu di dunia. Nah kalau itu nggak ada padanya, dia berbuat baik, nggak ada kebahagiaan pada dirinya, nggak ada kesenangan. Dia bermaksiat, tidak ada kegelisahan, nggak ada kesedihan pada dirinya bahaya terancam. Surga akhirat pun tidak akan dia rasakan Makanya dalam hadis-hadis lain kita lihat Rasulullah SAW bagaimana menyampaikan tentang kebahagiaan dengan ibadah. Misalnya, panjang Nah, ini cuplikannya saja Rasulullah katakan ju'ilat qurratu aini fis salah dijadikan kesejukan mataku ini pada sholat kesejukan mata artinya ketenangan hati nah dan sholat makanya di riwayat Aisyah beliau katakan karena idah hazabahu amr amida ilah sholat Rasulullah kalau sudah Hadratul eh, Asam itu suatu perkara yang berat. Kita misalnya namanya orang hidup, kita ngadepi apa, ada masalah berat, kita sampai sumpah, sampai nggak bisa mikir, makan nggak nafsu, ini tidur nggak bisa. Itu kan berat, beban karena masalah yang sedang kita hadapi itu namanya saja berdoa. Seperti itu, kalau Rasul seperti itu kata Aisyah beliau segera sholat. Habis itu ketenangan beliau. Tidak ada. Beliau katakan kadang satu bulan Arifna biha ya Bilal lain ya Bilal arif nabi Sallallahu wahai Bilal arifna arifna itu berarti dari roha roha itu itu kenangan nah kebahagiaan hanya orang bilang rahat roha dada kamu lapar tenang, sejuk hati kamu, bahagia, rahat, roha. Itu yang Rasul katakan kepada Bilal, wahai Bilal, rahatkan kita, tenangkan kita, bahagia kita dengan sholat. suruh ada Bilal. Sholat. Karena di situ akan Kita Bahagia. Nah, tidak. itu yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan di dalam sunnah beliau. Pikir pun demikian. Allah sebutkan dalam Al-Ra'ad 229 الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله على بذكر الله تطمئن القلوب orang yang beriman dan tumaknina kalbu mereka dengan zikrullah dan dengan zikrullah kalbu itu tumaknina الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Tuba lahum. Tuba bagi mereka. Tuba. Ada yang menafsirkan itu nama surga. Ada yang menafsirkan itu nama tanaman atau buah di dalam surga untuk mereka. Hmm. Bagi yang beriman dan beramal soleh dan tempat kembali yang sebaik-baiknya bagi mereka. Balasan yang Allah siapkan di akhirat untuk mereka. Makanya perkara kebahagiaan tidak bisa dilepas sama sekali dari iman dan cabang-cabangnya, iman dan penyempurna-penyempurnanya. Tidak bisa dijauhkan, tidak bisa dilepaskan kebahagiaan itu dari tauhid kepada Allah, tidak yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang mulia, muamalah yang diridhoi Allah tidak bisa dilepas dari semua itu. Jangan berharap orang akan mendapatkan kebahagiaannya, akan mendapatkan ketenangan hatinya, sementara dia jauh dari penyempurna-penyempurna Al-Quran, dia bahkan melanggar tauhid, dia melanggar sunnah, dia menyalahi apa yang Allah dan Rasul ajarkan kepada Tidak akan dia bisa tertangkap pada dia. Tidak akan mungkin itu dia dapati. Maka kewajiban setiap hamba untuk memohon selalu kepada Allah agar diberi taufik kepada ilmu yang bermanfaat dan amalan yang soleh. Karena itu sumber dari kebahagiaan dia. Firman Allah dalam An-Nur 21 walaula fadlullahi alaikum wa ma zaka minkum min ahadin abada Allah yuzaki man yasha kalau bukan keutamaan dari Allah untuk kalian kalau bukan rahmatnya tidak akan ada satupun dari kalian yang bisa suci bisa mulia tapi Allah yang mensucikan orang yang Allah kehendaki. Juga di dalam surat 7, 8, Allah katakan, Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Allah yang mencintakan iman pada diri kalian. Allah yang menghiasi iman itu dalam kalbu kalian. ilaikumul kufra wal wal isyan. Allah yang bencikan kepada kalian kekufuran, kefasikan dan maksiat. Allah, Makanya mintalah selalu kepada Allah untuk dicintakan kepada kita iman dan amal saleh, taufik darinya, untuk dibencikan kepada kita kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Itu Allah yang kuatkan, Allah yang tentukan. Banyak-banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala karena perkaranya bukan atas upaya bukan karena kekuatan dan kemampuan kita murni itu taufik yang Allah berikan kepada yang Allah kehendaki Allah yang ini kalau bukan itu nggak akan ada yang kita baik, kita suci dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi alaikum minkum min ahadin abada walakin Allah yuzakki man yasha Allah yang mentazkiyah Allah yang mensucikan orang-orang yang Allah kehendaki orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala kebahagiaan itu darinya mohon dan mintalah dengan kesungguh-sungguhan kepada Allah untuk mendapat taufik darinya selalu Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah perkara kebahagiaan yang itu segala-galanya dan dambaan setiap insan untuk dia termasuk orang yang dapat kebahagiaan lapang dadanya karena tidak semua orang mendapatinya bisa nah, semua orang merasakannya. Walaupun itu cita-cita dan dambaan setiap yang namanya manusia. Siapa nggak mau bahagia? Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah agar orang itu lapang dadanya bahagia yang pertama hendaknya ia dekat dengan tauhid. Dia pelajari, dia pahami. Karena ini intisari kehidupan firman Allah wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua beribadah kepadaku. Kalau diamati, kata Imam Ibn Qayyim, segala kebaikan yang ada di muka bumi ini, kesuburan, hujan, barokah, rahmat, kesehatan, hmm. rezeki dan yang lain-lain. Semua itu karena adanya tauhid kepada Allah. Sebaliknya kesengsaraan, paceklik, panas berkepanjangan, tidak ada air, wabah, penyakit, kerugian, semua itu karena menyeleweng dan menyalahi tauhid kepada Allah SWT. Adanya kemusyrikan, mempersekutukan Allah dengan yang lain. Kalau tidak ridha. Kalau itu pada alam secara umum, begitu pula pada dirimu sendiri. Kamu jadi baik kamu jadi senang, bahagia, kamu jadi sehat, walafiat, rezekimu mudah, gampang, diperbanyak oleh Allah karena tauhidmu. Kamu jadi sakit, sengsara, sulit, celaka, ini karena kamu menyalahi tauhid. Karena dia pokok tujuan utama dalam kehidupan ini. Yang kedua, adalah ilmu. Ilmu yang diwarisi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilmu sunnah sehingga orangnya lapang dadanya tenang dan bahagia dengan ilmu itu. Lokasi Tak semua ilmu bisa memberikan itu. Ilmu wahyu yang Rasulullah ajarkan kepada ini. Bawa pelajari soal hadisnya, dilihat bagaimana penjelasan ulama. Yang ketiga, banyak-banyak inabah kembali kepada Allah dalam segala urusan kita. Kita yakin tidak ada yang bisa membantu dan menyelesaikannya dengan baik kecuali Allah. Yang keempat, selalu banyak berzikir kepada Allah untuk itu pengaruhnya kuat sekali dan apa dalam setiap aktivitas kita subhanallah sunnah mengajarkan semua itu dari kita buka mata sampai tutup mata bangun tidur sunnah ajarkan apa yang kita baca kita ke hamam masuk kamar mandi apa yang kita ucapkan keluar kamar mandi setelah wudhu, mau wudhu, setelah wudhu, sholat, selesai sholat, pikir pagi, pikir petang, terus masuk pasar, keluar pasar, semuanya ada tujuh Nabi Rasulullah, mau makan, setelah makan, bahkan ketika berhubungan suami istri, semuanya. Pengaruh pikir begitu kuat dan hamba terlindungi. Allah jaga. Di paginya kalau dia baca sampai dia petang. Di petangnya kalau dia baca terjaga dilindungi Allah sampai esok pagi dan begitu seterusnya. Terasa aman dengan kewenangan Allah. Hubungan juga perlu dipelajari. Baca apa yang Rasul ajarkan doa apa yang dia lakukan ini dan ini yang kelima berbuat baik kepada orang lain apapun yang kita mampu lakukan dengan tenaga kita kita bantu misalnya angkat apa dengan harta kita kita bersedekah kepadanya dengan jabatan kita misalnya membantu yang lain itu juga berikan juga karunia kuat memberi kebahagiaan dan ketenangan untuk kehidupan kita. Yang keenam adalah keberanian. Yang dimaksud keberanian dalam menyampaikan yang hak. Keberanian dalam mengatakan yang batil itu batil, salah harus hak-hak. Jika orang berani demikian, lapang dadanya. Pengaruhnya kuat, dia akan tenang, rumah nina, kolbunya bahagia. Beda dengan orang yang penakut, pengecut. Dengan nggak berani menyuarakan yang hak, padahal dia tahu. Itu hak, tapi dia nggak suarakan. Dia tidak membela, tidak memperjuangkannya. Dia tahu itu batal, tapi dia tutup mulut bahkan menutup-nutupi, bahkan membela-bela. Sempit dada orang seperti ini. Gak akan dia bahagia, gak akan dia tenang. Yang ketujuh, mengeluarkan penyakit-penyakit kolbu. mengeluarkan sifat-sifat tercela dari kalbunya itu banyak hasad, diri benci, permusuhan, si obong sombong, takabur, menolak kebenaran, bangga diri dengan apa yang dia amalkan dan yang lain-lain. Keluarkan, buang, dari jiwanya, dari kolbunya. Tapi penyakit membuat kamu tidak akan lapang dada, nggak akan bahagia. Ada penyakit hati itu. Yang ke untuk meninggalkan al-fudul yang melampaui batas dalam segala hal, dalam berbicara, dalam mendengar, dalam bergaul, dalam makan, dalam tidur dan yang lain-lain. Al-Fudul artinya yang sudah melampaui batas. Tidak ada manfaatnya bagi dia. Sesuatu yang tidak membawa hasil untuk dirinya. Tandanya dia tinggalkan dia mencukupkan dirinya apa yang dia memang perlukan membawa kelapangan dada dan kebahagiaan dalam dirinya nah itu beberapa poin yang Ibnu Qayyim sebutkan sehingga mungkin bisa diringkas pada empat permasalahan besar agar masing-masing kita mendapat kebahagiaan dan kelapangan saja, ketenangan tadi. Yang pertama, iman kepada Allah, pada nama-nama dan sifat-sifat kebesarannya, karena di situ kita akan semakin mengenal Allah, siapa Rabb kita, yang Allah sebutkan. Lillahi maul husna fatuhu bagi Allah nama-nama yang husna Allah kamu Yang kedua, mengimani Allah dan takdir Allah. Mengimani takdir dan setelah Allah tetapkan. Yakini itu yang terbaik bagimu. Allah tidak akan sesarakan hambanya. Yakini apapun yang Allah tetapkan ya itulah memang yang terbaik bagi terima dengan lapang dada karena Rasul berdoa wa kami doa ba'dal qadha aku memohon kepadamu doan setelah adanya takdir yaitu ketetapan Allah SWT orang kalau tidak mengimani ini dari takdir sumpah dia stres, gelisah ketika menghadapi ini, ketika ternyata terjadi padanya ini itu ya, tersulot dia cengkel dia itu gimana dia akan bahagia yang ketiga menyempurnakan ubudiyah kepada Allah semakin kamu ibadah padanya semakin tunduk taat maka semakin kamu mendekat kepada kesempurnaan kesetiaanmu. Hmm. yang terakhir adalah perhatian dan kepedulian terhadap Quran dan Sunnah itu selalu kita baca itu selalu kita pelajari dan untuk kita dakwakan kita amalkan pada diri kita itu kunci dan inti segalanya dari kebahagiaan mudah yang dikasih hmm. bermanfaat untuk semua kurang lebihnya dengan maaf Semoga taala alam wa sallallahu alaihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil